الحمد لله الذي يسر الحج إلى بيت الحرام وأودع في قلوب المسلمين الشوق والحنين إلى زيارة المشاعر الإضام أحمده سبحانه على جزيل الفضل والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير مرشد وإمام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البرة الكرام أما بعد فيا عباد الله المكرمين فاتقوا الله حق التقوى وبادروا بالأعمال الصالحة قبل ثبات الفرصة من الصلاة والزكاة والصوم والحج معاشر المسلمين رحمكم الله segala puji bagi Allah yang Esa marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya dengan cepat-cepat melakukan amalan-amalan yang saleh sebelum ketinggalan kesempatan seperti salat, zakat, puasa dan haji dan yang lain-lain yang dilandasi oleh iman billah dan akhlakul karimah. Segala puji bagi Allah yang memberi nikmat kepada kita. Nikmatul iman wal Islam. Nikmat ini wajib kita pelihara. Menjadi fondasi kehidupan kita jasmani dan rohani, materi dan immateri dan harus kita bawa sampai mati. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang memberi kita panjang umur dengan kondisi yang sehat walafiat marilah kita gunakan umur kita dengan penuh amalan-amalan salihan yang berorientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih rahmat dan ridhonya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi tentang rahmat merupakan sarana kita untuk memasuki surganya Allah Ulfil jannah dirahmati Masuklah surgaku dengan rahmatku Sekali lagi orientasi ibadah kita Semata untuk menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini diperlukan secara ikhlas yang lillahi ta'ala Khairun nasi man umruhu wa hasuna amalu sebaik orang yaitu yang panjang usianya Lagi baik amal perbuatannya Masal muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah ibadah, bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, bulan ibadah, bulan peningkatan takwa. Seperti hanya bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram yang sebelumnya adalah bulan Rajab. Empat bulan tersebut yang disebut Arba'atul Hurum. Empat bulan haram untuk melakukan peperangan haram untuk melakukan pertikaian dan perbuatan-perbuatan maksiat bulan yang harus dihormati dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hal itu menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna idra syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika din dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum faqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam ayat tersebut ada ungkapan fala tadlimu fihinna anfusakum maka janganlah kamu menganiaya dirimu dengan berbuat kedaliman dalam bulan-bulan yang empat itu menurut jumlah ulama zulm artinya irtikabul ma'asi melakukan kemaksiatan dan hal itu kalau dilakukan sangatlah berbesar besar karena maksiat itu sendiri adalah larangan Allah. Kalau dilakukan dia berdosa. Yang kedua tidak menghormati bulan-bulan khurum. Bulan khurum adalah bulan kita harus meninggalkan maksiat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana akhir dari ayat ini ditutup dengan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama atau beserta orang-orang yang bertakwa. Arfadul Qurb yang dimaksud adalah bulan Rajab di mana kita disunatkan banyak berpuasa. Maka Nabi pernah berkata, "Man shaba yaman min Rajab yabtaghi bihi wajallahi dakhala jannah." Barang siapa yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab karena Allah semata-mata, maka dia punya hak untuk masuk surga. Kebesaran dan raja ditandai oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan Dzulqa'dah adalah bulan talbiyah di mana para umar wal hujjaj sebagai duyuf rahman tamu-tamu Allah waktu waktullahi delegasi Allah berdatangan ke tanah suci haramain sambil berucap labbaik Allahumma labbaik Sedangkan yang ketiga bulan Zulhijjah adalah bulan haji, bulan wukuf di Arafah. Allahu akbar walillahil ham. Segala puji bagi Allah Rabbul Baitil Atiq yang memberi kemudahan haji ke Baitul Haram dan menaruh di hati-hatinya orang-orang muslim rasa rindu dan senang berziarah ke Masairil Idham. Maha Suci Allah dengan segala kemurahan dan nikmatnya memanggil hamba-hambanya yang diberi istitoah datang menunaikan rukun Islam yang kelima atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pemberi petunjuk dan sebaik-baik imam dan pemimpin. Masuk jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dalam perjalanan hidup yang luas ini yang penuh dengan berbagai macam dan ragam dari hal yang menyenangkan sampai yang melalaikan hampir tidak ada umat Islam yang baik-baik, yang salah-salah dari para hamba-hamba Allah yang tertipu dengan dunia, dengan gemerlap dan kemewahannya. Dan tidak pula mereka terkalahkan dengan dunia. Bahkan mereka selalu berpikir hakikat untuk apa mereka diciptakan oleh Allah. Beribadah dan taat kepada Allah, Sang Khalik. Mereka selalu dan tetap berpikir tentang hisab dan ikab balasan Allah yaitu pahala yang adil di akhirat nanti. Mereka tetap fasih dalam memaknai ayat-ayat Allah dan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Afaqasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Al-Mu'min 115. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada aku. Azariyah 56. Kemudian mereka berpikir dan merenung sambil melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan beribadah dan taat yang nampak padanya adalah selalu menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain beribadah haji ke tanah suci. Tidak direpotkan kesibukan apapun, tidak pula berkeluh apapun payah dan letihnya safar atau perjalanan haji. Tidak kena lelah, tidak pula merasa letih dan lesu. Mereka datang dari jauh-jauh. Wa ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kamu menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Al-Baqarah 125. Yang istimewa ibadah ini di mana pada masing-masing hati mereka tertanam rasa syauk, rasa rindu, ingin kiranya dapat kembali berhaji setiap tahun jika mungkin. <clears throat> Waj'al afida manin menenas citawi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian mereka manusia cenderung kepada mereka. Itulah hati orang-orang saleh. Hatinya orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang enggan dan merasa berat berhaji dengan alasan biayanya mahal atau berat meninggalkan bisnisnya Padahal ia telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang tertipu dengan kemewahan dunia. Dan tertipu oleh tulul amal. Dan tidak terlintas untuk melaksanakan haji. Dia akan menyesal nanti. Di saat rasa penyesalan tiada berarti lagi. Yauma la yanfa'u fihin nadam Tidakkah Rasulullah pernah bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lal jaza ilal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada baginya pahala yang pantas kecuali surga. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berkata, "Aku susah melihat orang yang mampu berhaji namun tidak berhaji. Kalau perlu aku tetapkan denda bagi mereka dan aku menganggap mereka bukanlah golongan orang-orang muslim." Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, barang siapa yang mampu berhaji namun ia tinggalkan maka hendaknya jika ia mati matilah sebagaimana kematiannya orang Yahudi atau Nasrani. Saudara-saudara kita di Kabupaten Pasuruan insya Allah besok pada hari Senin tanggal 8 lusa akan berangkat memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh selamat sampai di tanah suci lancar ibadah hajinya tanpa kesulitan apapun penuh sehat walafiat pulang dengan predikat haji mabrur bagi kita yang belum mudah-mudahan cepat dapat menyusul diberi doa oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun-tahun berikutnya nanti bagi yang sudah mempunyai niatan atau berkeinginan untuk berhaji namun Allah belum memberi panggilan sampai kedahuluan mati Allah tetap akan memberi pahala pahalanya orang yang berhaji dan pahala sebesar niatannya itulah adilnya Allah kepada hamba-hambanya Masyur muslimin rahimahullah sedangkan Arbatun Hurum yang terakhir adalah bulan Muharram maka Muharram adalah awal tahun Hijriah yang ditandai dengan sejarah hijrah Rasul Muhammad SAW di situ kita disunahkan untuk puasa Asyura, memulai kehidupan dengan kehidupan yang baru, penuh semangat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna asal kalam wa jalan nizam kalamullah al-malik al-alam. Wallah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawli yahdadil muhtadun wa idza qura al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني وعنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق وعمته بالمجزات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق التقوى واشكروا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 سار على نجم إلى يوم الدين وعن ما هم بعفوك وكرمك وجودك وإنسانك يا جواد يا كريم اللهم أعز الإسلام المسلمين واحمي حوزة الدين ودمر اليهود وعوانهم من المفسدين الهارجين والف القلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأشرع أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وأدي رضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك شكر النعمة وزوال النقمة ودخول